Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih atau fikih salat dari kitab Fatawa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang toharah. E, pertanyaan yang ke, selanjutnya yang ke 180 adalah tentang wanita eh, wanita nifas. Jika darah itu terus bersambung, terus muncul ba'dal arba'in setelah 40 hari. Maka apakah dia tetap sholat atau apakah dia telah boleh sholat dan puasa. Maka jawaban kasus ini berkenaan dengan maksimal nifas. Apakah 40 hari itu maksimal nifas ataukah tidak? Madhab Hambali maksimal nifas, nifas 40 hari. Maka kalau pakai pendapat ini ya, setelah 40 hari masih keluar darah maka itu bukan nifas sehingga wajib sholat. Dan ya, lain hanya dengan madhab syafi'i sebagaimana di matan takrib dikatakan bahasanya maksimal nifas 60 hari. Ini. Ya, jika demikian maka setelah 40 hari masih keluar darah maka itu masih terhitung nifas. Dan dalam masalah ini, Syekh Muthamin menguatkan pendapat Syafi'iyah. Uh, Al-mar'atun nafsa, wanita yang mengalami nifas, jika darah itu tetap keluar bersamanya lebih dari 40 hari, dan darah itu tidak berubah, sama persis sebagaimana kemarin-kemarin, maka jika hari yang lebih dari 40 itu sodafa bertepat, e, bertepatan dengan siklus haidnya yang telah lewat, maka berarti dia tetap duduk, yaitu tidak sholat dengan status haid. Jika bertepatan dengan siklus haid. Jika tidak bertepatan dengan siklus haidnya yang telah dahulu, maka ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan perselisihnya adalah derivat dan turunan dari maksimal nifas. Maka di antara ulama ada yang mengatakan setelah 40 hari keluar darah tetap keluar darah maka mandi kemudian kemudian sholat dan puasa meskipun darah tetap mengalir. Karena wanita tersebut dalam kondisi ini seperti istihadah. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat Alimah Syafi'i, bahasanya darah itu inna hatta beka, dia tetap bertahan, tidak sholat, sampai dia menggenapkan 60 hari. Karena maksimal haid menurut Alimah Musyafi'i Syafi'i rahimallahu taala adalah 60 60 hari. Lianna wujida karena dijumpai di antara wanita ada orang yang tetap nifas selama tetap keluar darah nifas selama 60 hari. Dan ini satu hal yang wakil, satu hal yang real. Fa'ina ba'dan nisa, karena sebagian wanita eh, kebiasaannya dalam nifas adalah 60 hari. Maka berdasarkan pendapat ini, itu pendapat Syafi'iyah atau pendapat ilmu Syafi'i maka wanita ini menunggu sampai dia mengenapkan 60 hari. Thumma ba'da dalika Kemudian setelah itu kok setelah 60 hari masih keluar darah darah. Hari yang ke-61 masih keluar darah. Maka tarju ilal haidil al-mu'tad. Maka dia kembali mengacu kepada haidnya yang biasa. Kalau hari ke-61 itu bertepatan dengan siklus haid, ya maka itu haid. Jika tidak, maka berarti istihadah. Fatajlis maka dia duduk, yaitu tidak sholat, di waktu siklus haidnya. Thumma tartasilkum dan mandi dan sholat. Meskipun tetap keluar darah, karena dia statusnya ketika itu adalah wanita istihadah. Kemudian jika seorang wanita nifas itu telah suci sebelum genap 40 hari, maka apakah boleh dikumpuli oleh suaminya? Dan bagaimanakah jika darah itu eh, kembali keluar setelah 40 hari? 35 hari darah berhenti dah dikumpuli oleh suaminya. Ternyata ya, nanti eh, hari ke-45 keluar darah haid misalnya. Eh, keluar darah maksud saya. Nah, ini pertanyaannya demikian. Maka jawabannya wanita nifas tidaklah boleh bagi suaminya untuk mengumpulinya. Faidah tahu jika dia suci di tengah-tengah 40 hari, yaitu sebelum 40 hari. Ya, maka wajib baginya untuk sholat dan sholatnya sah. Dan boleh bagi suaminya untuk mengumpulinya dalam kondisi ini. Karena Allah Ta'ala berfirman tentang haid. Dan ulama sepakat bahasanya hukum nifas itu sama dengan hukum haid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah dia adalah darah kotor. Famadama al adam maka selama terdapat darah kotor, selama darah kotor itu wujud dan ada, maka itu darah haid atau nifas. Maka tidak diperbolehkan jima. Fa'idha tahurat minhu, jika telah suci darinya, maka berarti boleh dikumpuli. Sebagaimana wajib bagi wanita tersebut untuk sholat walaha dan boleh baginya melakukan semua yang terlarang baginya saat uh, dia dalam kondisi, uh, kondisi nifas manakala dia telah suci di tengah-tengah atau sebelum genap 40 hari. Ya, fakadhalika demikian juga jima diperbolehkan bagi suaminya. Namun, saya menurut ngasih saran. Ila anahu yambari ayasbir akan tetapi sepatutnya suami itu bersabar sampai genap 40 hari. Ini alasannya li'alla ya'uda alih adamu supaya darah tidaklah kembali keluar disebabkan karena jima. Bersabar sampai genap 40 hari. Akan tapi seandainya dia kumpuli istrinya sebelum 40 hari asalkan sudah betul-betul darah berhenti, fala haraja alaihi tidak mengapa. Maka secara hukum tidak mengapa, namun mimba bitauji eh, dari sisi saran, beliau ngasih saran sabar sampai 40 hari. Wa idza ra'at dan jika seorang wanita melihat darah setelah 40 hari dan setelah dia suci maka darahnya yuk tabar dama haidin teranggap darah haid dan bukan darah nifas. Dan darah haid itu telah diketahui oleh wanita. Famata maka jika ahasat si wanita merasa itu darah keluarnya darah haid maka itu darah haid. Dan jika darah tersebut istamara terus menerus keluar bersamanya dan tidaklah berhenti eh, ilayasiran kecuali cuma beberapa hari saja menadari dari waktu-waktu yang ada maka berarti istihadah. Ini kembali kepada pendapat Syekh Nusaimin yang tidak e, mengakui adanya maksimal haid. Kalau pakai pendapat jumhur yang mengatakan maksimal haid 15 hari, ya sudah. Ya, maka itu tadi dianggap darah haid, ditunggu. sampai 15 hari e, masih tetap keluar, maka hari ke-16 itu bukan darah haid, namun itu istihadah. Fatajlisu maka fa'ina takun mustahadah maka dia mustahadah. Wahini dan pada saat itu kalau wanita istihadah maka dia mengacu kepada adatiha pada siklus rutinnya dalam haid. Maka dia duduk yaitu tidak sholat selama e, kebiasaan haidnya dan apa yang lebih dari kebiasaan maka dia mandi dan wajib sholat. Ini berlaku untuk wanita istihadah yang memiliki siklus yang rutin. Ya, jika dia tidak memiliki siklus rutin maka mengacu kepada tamyiz, pembedaan itu darah yang kemarin oh, itu darah yang darah haid itu darah hitam. Setelah itu darahnya darah merah misalnya maka itu bukan haid. <clears throat> Kemudian selanjutnya adalah masalah aborsi, masalah terjadi keguguran. Seorang wanita yang mengalami aborsi, <clears throat> abortus yaitu keguguran di bulan yang ketiga. Apakah dia tetap sholat ataukah dia meninggalkan sholat karena darahnya dianggap darah nifas. <clears throat> Maka yang dikenal oleh para ulama bahasanya wanita jika mengalami abortus keguguran ya, dan janinnya umurnya tiga bulan maka dia tidak sholat Li'anal mar'ata karena wanita jika mengalami abortus, jika menggugurkan janinnya, qad tabayyana fihi khalqu insanin dan telah jelas padanya bentuk manusia. Maka darah yang keluar darinya adalah darah nifas sehingga tidak dia tidak boleh sholat. Para ulama mengatakan dan mungkin jelas bentuk janin itu bentuk manusia Idza tam malahu jika telah genap 81 hari. Dan 81 hari itu kurang dari 3 bulan. Nah, 3 bulan berarti 3 kali 3 90 hari. Maka 81 yang jadi tolak ukur oleh yang jadikan tolak ukur oleh eh, ulama itu kurang dari 3 bulan. Faidah tayakonat maka jika seorang wanita itu yakin kalau janinnya itu gugur di umur tiga bulan. Fa'inaladi asobah maka darah yang menimpanya adalah darah nifas. Adapun jika keguguran atau abortus itu sebelum 80 hari, maka darah yang terjadi padanya adalah damu fasad, darah rusak, dan darah rusak itu hukumnya darah istihadah. Sehingga dia tidak boleh meninggalkan sholat dikarenakan keluarnya darah tersebut. Dan e, wanita penanya ini wajib baginya untuk mengingat-ingat dirinya. Wajib mengingat-ingat dengan baik jika jan itu gugur sebelum 80 hari maka fa innaha salata kemudian dia meninggalkan sholat ketika itu maka sholat yang ditinggalkan ini ditinggalkan tidak pada tempatnya. Sehingga kata beliau dia wajib kotak sholat. Wa idza kanat dan jika dia tidak tahu berapa sholat yang telah dia tinggalkan gara-gara kasus ini, fa inna tuqadir maka dia kira-kirakan. Wa tatahara dan dia pas-paskan. Ya, pasnya itu berapa hari Sholat yang dia tinggalkan karena dikira nifas padahal bukan. <clears throat> Wa taqdi ala alat ala dhanniha. Kemudian dia kotor berdasarkan angka, berdasarkan jumlah hari yang didukung oleh sangkaan kuatnya. Dia punya sangkaan kuat, oh selama ini dia telah berapa kali kehamilan, berapa kali kasus keguguran, oh berarti totalnya sudah ya, misalnya 30 hari telah dia tinggalkan, nah, maka dia punya kewajiban kodok 30 hari. <clears throat> Yang dia punya sangkaan kuat kalau dia tidak sholat ketika itu dan padahal itu tidak tepat. Ya, maka ya, yang jadi dobit tolak ukur dalam masalah ya, abortus dalam masalah keguguran adalah sudah berbentuk dengan bentuk e, calon manusia. Sudah tidak lagi darah. Namun sudah daging yang sudah membentuk. Membentuk di sini boleh bentuk kasar ya, bukan bentuk detail. Oh ini calon kepala. Cuma cekung begitu saja, cuma lekok begitu saja. Oh ini calon kaki. oh, bentuknya masih masih kasar. Nah, itu yang dimaksud dengan khalqul insan di sini. Yang dobitnya dari e, dari fukoha Hanabila itu 80 e, 81 80 hari. Wahid wasamanun 81 hari. Kemudian bahasa kasarnya tiga bulan. Tiga bulan kehamilan. Ya, maka jika sudah genap tiga bulan kehamilan terjadi keguguran, maka darahnya darah nifas berarti tidak sholat. Jika baru satu bulan atau dua bulan, maka darahnya damul fasad, statusnya istihadah, sehingga tetap wajib sholat. Jika ada seorang yang uh, ya, seorang yang salah kira, dia sudah mengalami abortus dua kali dan masing-masing itu baru dua bulan. Namun dia anggap itu nifas kemudian dia tidak sholat selama sampai genap empat puluh hari. Atau ya, ya, misalnya, maka ternyata oh ya, sebulan dia tidak sholat atau bahkan dua bulan tidak sholat. Dan itu telah terjadi lima tahun yang lewat, tiga tahun yang lewat, maka wajib dikodok. Wajib dikodok karena dia meninggalkan sholat tidak pada tempatnya. Wajib dikodok. Dia tinggalkan sholat dari dua bulan dan dia tinggalkan sholat selama misalnya 40 hari. Karena keluar darahnya 40 hari. Dan dia anggap ini dia perlakukan sebagai darah nifas. Selama 40 hari dia tidak sholat. Pada dua kasus abortus seperti ada 80 hari dia ada sholat. Nah itu semua wajib dikodok. Kemudian man asabah nazifun, nazif itu keluar darah terus menerus. Siapa yang keluar darah terus menerus, bagaimanakah dia sholat dan kapan dia puasa? Maka wanita yang mengalami nazifudami. terus menerus keluarnya darah, maka hukumnya dia duduk yaitu tidak sholat dan tidak puasa. Kata-kata duduk jika berkenaan dengan jihad artinya tidak berangkat perang. Jika kata-kata duduk berkenaan dengan wanita haid dan ya, haid dan nifas artinya tidak sholat. Uh, anta jelis dia duduk yaitu tidak sholat, tidak puasa selama jangka waktu siklus haid yang telah terdahulu qoblal hadas sebelum terjadinya Ya, nazif yang menimpanya. Maka sebelum dia terus terus terus menerus keluar darah, apakah dia punya siklus yang jelas? Ketika dia punya siklus yang jelas, maka yang jadi tolak ukur adalah siklus. Contohnya, faidahkan Amin adatiha jika dia memiliki kebiasaan. Bahasanya haid itu datang di awal setiap bulan selama enam hari misalnya. Maka setelah terjadi nazif terus menerus keluar darah, maka dia duduk manis, tidak sholat dan tidak puasa di awal setiap bulan selama enam hari. Selama enam hari tersebut dia tidak sholat dan tidak puasa. Faidang uh, e, yang kodot dan jika telah selesai maka mandi, sholat dan berpuasa. Eh, wa kaifiyatu salati sedangkan tata-tata cara salat bagi wanita ini dan semisalnya yaitu wanita yang mengalami terus menerus keluar darah maka hendaklah dia bersihkan farjinya dengan bersih yang sempurna setelah itu dia dia sumbat dia sumbat tempat keluarnya darah dengan kapas atau semacam itu watatawadda'u dan dia berwudu dan wudhu itu dilakukan dan hal ini dilakukan membersihkan kemaluan, kemudian menyumbat, kemudian berwudhu, barulah berwudhu. Ini dilakukan ingda dukhuli waktu sholatil faridah. Di setiap tibanya waktu sholat fardu. La taf'aluhu qabla dukhulil waktu. Tidak boleh dilakukan sebelum tibanya waktu. Harus setelah waktu tiba. Tidak boleh misalnya ini dilakukan jam 11 misalnya, 11 siang. Pada waktu zuhur jam 12 harus setelah genap setelah eh, jam 12.00 baru dia melakukan aktivitas ini. Ya, taf'aluhu dia lakukan setelah tibanya waktu tumatu setelah itu sholat. Ya, maka setelah maka wanita yang keluar darah terus menerus itu berwudu setiap kali waktu sholat fardu meskipun dia belum kentut dan dan hadas dan pembatal wudu yang lain. Sholat maghrib, maka saat sholat maghrib dia basuh farjinya, dia bersihkan farjinya, kemudian dia uh, sumbat, kemudian dia berwudu. Datang waktu isya dan dia belum kentut, tetap harus mengulang wudhu. Dan wudhunya wanita uh, karena ini ini ketentuan dan aturan untuk wanita istihadah. Ini, yaitu wudhunya setelah waktu tiba dan setiap waktu fardu tiba dia wajib mengulang wudhu meskipun dia belum mengalami hadas karena kentut atau yang lain. Wakadhalika demikian juga dia lakukan hal yang sama jika wanita ini ingin sholat sunnah di selain waktu sholat fardu. Kalau waktu itu waktu sholat fardu, maka cukup dengan sekali wudhu tadi untuk sholat fardu itu dan semua sholat ketika itu. Maka uh, di tadi tiba waktu duhur, maka dia lakukan apa yang mesti dia lakukan. di antaranya adalah berwudu setelah waktu duhur. Setelah itu gimana? setelah itu e, boleh dia kerjakan semua sholat yang ingin dia kerjakan. Kemudian duhur, kemudian sholat duhur, kemudian dia duhur. Setelah itu dia mau sholat istikharah misalnya. Silakan dikerjakan dengan wudu tersebut. Akan tapi jika dia mau sholat sunnah di luar e, auqatil faraid, waktu sholat fardu. Misalnya mau sholat duha. E, mau sholat duha. Jam 10, e, jam 10 pagi dia mau sholat duha. Maka sama. Melakukan hal di atas. Membersihkan farji, menyumbatnya, kemudian berudu, baru setelah itu sholat duha sebanyak yang dia inginkan. Wa fi hadhil hal dan dalam kondisi ini yaitu kondisi nazif atau istihadah wa min ajlin dan dikarenakan kesulitan kerepotan yang dialami oleh si wanita ini boleh baginya menjamak du, salat duhur dengan asar atau sebaliknya. Demikian juga salat maghrib dengan isya atau sebaliknya. Tujuannya apa? Supaya aktivitas si wanita ini wahidan cukup sekali untuk dua solat yaitu solat dur dan asar sekali untuk dua solat yaitu maghrib dan isya kemudian sekali lagi untuk solat fajar yaitu solat subuh sebagai ganti dari harus melakukan sebanyak lima kali maka bisa dia kerjakan cukup tiga kali saja karena solatnya dijamak maka boleh wanita istihadah menjamak solat namun tanpa kosor jamak saja sama tanpa kosor karena istihadah. Wallahul muafiq. Ya, dengan uh, pertanyaan yang ke-183 maka selesai bahasan tentang toharo. Kemudian di pertanyaan 184 dan seterusnya kita masuk pembahasan baru yaitu ya, fikih salat. Tentang hukum salat dan siapakah yang wajib mengerjakan salat. Maka solat adalah rukun Islam termasuk rukun Islam yang paling ditekankan. Bahkan dia adalah rukun yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan dia adalah amal badan yang paling ditekankan. Wahia dan salat adalah tiang Islam. Sebagaimana terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dan hadisnya ada di Arba'in Nawawiyah wa amuduhu as-salatu dan tiangnya Islam adalah salat. Yakni yang dimaksud dengan domirhu di situ adalah Islam. Adapun hadis yang terkenal as-salatu imaduddin. Faman akomaha akomadin, faman hadama hadamadin. Maka tentu konten hadis ini benar. Berdasarkan hadis wa amuduhu as-salatu. Adapun riwayatnya mursal. Ini adapun riwayatnya dan secara sisi riwayat Asalatu imaduddin adalah hadis mursal. Dan mursal hadis dhaif. Bolehkah berdalil dengan hadis mursal? Ulama berselisih pendapat. Jumhurul muhadisin mengatakan hadis mursal tidak boleh jadikan hujah. Jumhurul fuqaha mengatakan boleh jadi hujah. Dan Allah mewajibkan salat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Dan di malam yang paling mulia bagi Rasulullah. Paling mulianya ini bagi Rasulullah. Malam Isra Mi'raj adalah malam yang, malam yang paling mulia bagi Rasulullah. Bukan bagi kita, non bagi Rasulullah bukan bagi umatnya namun bagi beliau. Wabituni toti ahadin dan itu wahyu disampaikan tanpa perantaraan siapapun yaitu tanpa perantaraan malaikat. Dan Allah Azza wa Jalla mewajibkan sholat tersebut kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 50 kali sehari semalam. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan untuk hamba-hambanya sehingga hatta syarat khomsan bil fi'li. Sehingga sholat tersebut bil fi'li secara real cuma lima kali. Namun nilainya dalam timbangan Allah tetap lima puluh kali. Dan lima puluh kali ini bukan karena al-hasan atau bi'asri amthaliha. Bukan karena amal kebajikan minimal dibalas sepuluh kali. Namun ya karena dia puluh kali dalam ketentuan Allah. Sehingga eh, untuk kemudian amal kebajikan itu minimal dilipat gandakan 10 kali untuk sholat itu kalinya kali 50. Maka nilai sholat yang minimal itu adalah 50 kali 10, 500 kebaikan. Karena khamsina fil mizan ini bukan karena bab manca abil Hasan itu falahu asru amthaliha. Namun babnya bab sendiri. Wahada yadul ini menunjukkan urgensi solat dan bahasanya Allah mencintai solat. Oleh karena itu Allah inginkan hambanya untuk solat sampai 50 kali. Wa anadatsunya adatnya solat itu satu hal yang layak seorang hamba itu memberikan syai'an kathiran min waktihi, banyak dari waktunya untuk mengerjakan sholat. Dan dalil wajibnya sholat adalah Quran sunnah, Quran sunnah dan ijma atau kesepakatan kaum muslimin. Dalil Al-Quran, ya. dan jika keadaan telah tenang, tegak kalah sholatnya. Sholat itu kewajiban kaum mukminin kita kitaban kewajiban maukutan yang telah ditentukan waktunya. kita ya, kitaban ay maktuban ay mafurudan diwajibkan. Dan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal radhiallahu anhu ketika diutus untuk berdakwah di Yaman, beritahukanlah pada mereka setelah mereka bersahadat bahasanya Allah wajibkan mereka lima solat dalam sehari semalam. Dan kaum muslimin sepakat akan wajibnya sholat. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ya, jika ada orang yang mengingkari kewajiban lima sholat, lima sholat lima waktu. Atau mengingkari satu kewajiban dari lima waktu. Mengangkir, mengingkari wajibnya sholat duhur misalnya. Fawa kafirun murtadun anil islam. Maka dia kafir murtad kafir dan murtad dari Islam, halal darah dan hartanya, yaitu hartanya menjadi faik untuk kas negara, halal darahnya artinya dia murtad, sehingga dan orang yang murtad hukumannya dalam Islam adalah hukuman mati. Ila kecuali dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Malam yakun selama dia bukan orang yang baru saja masuk Islam, yang belum layak arifin yang tidak mengetahui sedikit pun siar-siar atau ajaran Islam. Fa'inahu yu'dharu kalau dia baru saja masuk Islam, maka dia ma'dzur bil jahal dalam kondisi ini. Dan jika dia bukan orang yang baru masuk Islam, dia adalah orang yang uh, hidup di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, dan dia mengatakan sholat lima waktu itu tidak wajib. Atau dia mengatakan sholat duhur itu tidak wajib. Maka tidak ada uzur bil jahal. Maka tidak ada uzur bil jahal. Maka dia kafir murtad. Orang yang mengkari wajibnya sholat lima waktu atau salah satu dari sholat lima waktu. Yang ma'zur bil jahli itu manakala dia baru saja masuk Islam dan dia belum kenal satupun ajaran Islam. Sumayu araf kemudian orang ini diajari. Jika dia tetap ngotot sholat lima waktu tidak wajib, ba'da ilmihi biwujubiha, setelah dia tahu wajibnya sholat lima waktu, dia tetap ngotot ala ingkari fardiyatiha, mengingkari wajibnya sholat lima waktu, fawa kafir, maka dia kafir. Kemudian sholat lima waktu itu wajib atas setiap muslim balik berakal laki-laki ataupun perempuan. Maka muslim kebalikannya adalah orang kafir. Maka orang kafir tidak wajib sholat dalam pengertian layal zamu tidak harus mengerjakan sholat saat dia masih kafir. Dan tidak memiliki kewajiban mengkodok sholat jika dia masuk Islam. Akan tapi ingat orang kafir itu yu'aqab akan mendapatkan hukuman yaitu tambahan hukuman selain hukuman karena dia kafir. Dia akan mendapatkan hukuman yaitu tambahan hukuman alihah gara-gara tidak sholat pada hari kiamat nanti. Dalilnya firman Allah Ta'ala ila ashabul yamin kecuali ashabul yamin maka ashabul yamin itu di fi jannatin di surga aluna saling bertanya Bertanya-tanya anil mujrimin tentang orang-orang kafir. Uh, teman kita yang tetangga kita yang kafir itu kok nggak kelihatan ya? Kemana kah gerangan dia? Nah, maka kemudian Allah nampakkan eh, posisi tetangganya. Oh, ternyata di neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka maka penghuni surga itu bisa ya, ngobrol sama penghuni neraka padahal mereka di dua tempat yang berbeda atas uh, kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dua tempat yang berbeda. Satu kepanasan, satu adem. Ya, itu bisa ngobrol dengan izin dan kuasa Allah Azza wa Jal. Berkatanya-tanya, di mana teman kita? Di mana tetangga kita? Eh, Akhirnya Allah nampakkan dia di neraka. Kemudian penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, tetangganya yang jadi penduduk neraka, masalah kokum fisakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka? Kalu maka tetangganya ini mengatakan lam nakum minal musallin. Nah, dulu kami kami masuk kami masuk neraka karena dulu kami tidak sholat. Walam nakun ta'imul miskin dan kami tidak punya peduli membantu orang miskin, ngasih makan pada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin kami eh, ngobrol-ngobrol uh, bersama orang-orang yang ngobrol-ngobrol yaitu ngobrol untuk mengejek dan mengolok-olok Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin dan kami mendustakan adanya hari pembalasan. Maka perkataan mereka penduduk neraka <clears throat> Lam nakuminal musallin, <clears throat> kami dulu tidak sholat, menunjukkan bahasa mereka mendapatkan hukuman karena tidak sholat. Ma'a di samping hukuman karena kafirnya. Dan di samping hukuman karena mendustakan hari pembalasan. Adapun balik, maka balik adalah orang yang mengalami salah satu dari beberapa tanda balik. Dan tanda balik itu tiga, bagi laki-laki dan empat bagi perempuan. Tiga tersebut adalah genap 15 tahun. Yang kedua mengeluarkan air mani bila zate dengan merasakan kenikmatan boleh jadi dalam kondisi sadar ya, onani ataupun jima au manaman atau kondisi ya, tidur. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhnya al-anah bulu kemaluan. Bulu kemaluan adalah bulu yang kasar di sekitar kubul jalan depan. Ini tiga tanda berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan perempuan itu memiliki tambahan tanda yang keempat yaitu haid. Karena haid itu diantara tanda balik. Ya, namun perlu diketahui kalau dalam madhab syafi'i inbatul anah itu tidak termasuk tanda balir. Adapun eh, apakah tiga atau empat eh, tiga untuk laki-laki ini mungkin uh, uh, alam madhab Hanabila. Karena Syafi'iyah tidak memasukkan imbatul anah sebagai tanda balir. Wa amal akil adapun berakal maka kebalikannya adalah orang gila yang tidak memiliki akal. Termasuk tidak memiliki akal adalah orang yang tua yaitu pikun. Demikian juga perempuan yang tua yaitu pikun. Idabala balagha bi al-kibaru jika usia tua telah mengantarkannya sampai batasan kehilangan tamyiz. Bahwa mayu itulah yang dikenal indana di tempat kami dengan sebutan mahadri, ya, orang pikun. Maka orang yang pikun tidak wajib sholat. Tidak perlu bingung kenapa dia nggak mau sholat. Ya, kalau sudah pikun, santai saja, tidak wajib sholat. Kenapa tidak wajib sholat? Dan dia tidak dosa, tidak sholat itu tidak dosa. Orang tua yang pikun tidak tidak wajib sholat dan tidak berdosa karena tidak sholat itu tidak dosa. Kenapa? Karena sholat memang tidak tidak wajib baginya. Sama seperti anak kecil, sama seperti seorang gila yang jika tidak sholat dia tidak berdosa. Maka orang yang pikun itu tidak wajib sholat li adami wujubil akli. Karena tidak adanya akal pada dirinya. Dan kenapa orang yang tidak berakal itu tidak wajib sholat? Kalau mau ditelusuri lebih lanjut, dikarenakan orang yang tidak berakal itu tidak memiliki niat. Dikarenakan orang yang tidak berakal itu tidak memiliki niat. Padahal niat sebuah syarat untuk sahnya sholat. Fihaki untuk dia maka tidak ada akal. Adapun haid dan nifas maka itu faktor penghalang wajibnya sholat. Maka jika dijumpai haid atau nifas, maka sholat tidak wajib. Menimbang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perempuan, bukankah perempuan jika haid tidak sholat demikian juga tidak puasa. Kemudian tentang orang yang fakidu zakirah hilang ingatan. Demikian juga murma alaih. Orang yang pingsan. Apakah wajib atas keduanya beban-beban syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia sejumlah ibadah jika dia memiliki kelayaan untuk mendapatkan hukum wajib, yaitu memiliki akal yang dengan akal itu yudrik dia faham al asyak berbagai hal. Adapun orang yang tidak memiliki akal, maka tidaklah wajib atasnya berbagai macam aturan syariat. Oleh karena itu, maka syariat atau berbagai macam aturan syariat tidaklah wajib, tidaklah mengikat orang gila. Demikian juga tidaklah wajib atas anak kecil yang belum tamyiz. Bahkan juga tidak wajib kepada anak kecil yang belum balir. Meskipun sudah tamyiz. Tamyiz adalah umur 7 tahun menurut hitungan Hijriah. Meskipun sudah tamyiz, kalau belum balik itu tidak wajib sholat. Ya, cuma wajib atas orang tuanya jika sudah tamyiz untuk cerewet, wajib untuk cerewet nyuruh sholat. Bedakan dua hal ini. Apakah wajib atas dia sholat? Jamin tidak wajib. Namun untuk orang yang anak yang sudah tamyiz. Tidak wajib untuk si dia, namun wajib untuk orang tuanya ya, cerewet untuk nyuruh sholat. Dan juga dan ini adalah bagian dari kasih sayang Allah Taala. Dan termasuk dan semisal dengan ini adalah al-maktuh. Al-maktuh itu idiot atau ya, orang yang kata orang Jawa tidak genep akalnya. Definisi makto di sini. Allah diusiba bi aklihi ala wajahin la yab, lam beluk hadal jununi. Yaitu adalah orang yang bermasalah akalnya. Namun tidak namun dalam bentuk yang tidak sampai derajat gila. Akal, akalnya error namun itu bukan gila. Itu namanya makto Ini, ini definisi maktuh. Di sini ada faedah penting tentang definisi maktuh. Adalah orang yang error akalnya namun itu bukan gila. Orang Jawa bilang kurang satu strip ya, ya, atau dua strip, ya, miring dikit, enggak ya, enggak miring betulan, cuma miring dikit. Ya, enggak genep, Ya, itu istilah-istilah yang lain di bahasa Jawa. Bahasa Arabnya maktuh. Dan semisal itu adalah orang tua yang telah sampai derajat fukdona dzakirah, kehilangan ingatan. Ini alias pikun. Maka orang yang pikun tidak wajib sholat, tidak pula puasa. Karena dia hilang ingatannya. Maka orang pikun yang hilang ingatan itu bimanjilati sobi. Statusnya seperti anak kecil yang belum tamyiz. Fatas kutu maka gugur darinya beban syariat, maka tidaklah wajib baginya berbagai macam beban syariat. Namun yang gugur adalah kewajiban badan. Adapun kewajiban maliyah, kewajiban harta, itu zakat. Fa'innah maka zakat itu tetap wajib pada harta orang yang gila, orang yang maktuh, dan seterusnya. Demikian juga eh, tetap wajib atas orang yang uh, pikun walau karena fakida zakirah meskipun dia hilang ingatan karena pikun. Maka zakat misalnya tetap wajib pada hartanya. Maka wajib atas orang yang mengurusi urusan orang tersebut untuk mengeluarkan zakat dari harta orang itu. Alasannya karena kewajiban zakat itu berkenaan dengan harta, melekat pada harta dan bukan pada orangnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ambillah dari harta mereka. Allah tidak mengatakan, ambillah dari mereka orang kaya. Allah mengatakan bukan min hum non khut min amwalihim. Berarti kewajiban itu melekat pada harta dan bukan pada personnya. Personnya tidak terkena beban syariat karena dia pikun, karena dia gila. Namun dia punya harta, maka hartanya tetap terkena kewajiban zakat. Sodakotan sodakoh yaitu zakat yang berfungsi membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Maka Allah mengatakan khutmin min amwalihim dan tidak mengatakan khut minhum. Dan eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Muat saat mengutus Muat ke Yaman, beritahukan pada mereka bahasanya Allah mewajibkan atas mereka sodakotan yaitu zakat dalam harta mereka diambil orang kaya dan dikembalikan pada orang fakir. Berdasarkan hal ini maka kewajiban harta tidaklah gugur dari orang yang hilang ingatan. Adapun ibadah badan yaitu sholat dan tohara, demikian juga puasa itu gugur dari orang semacam ini karena dia tidak memiliki akal. Adapun orang yang hilang akalnya karena pingsan, yang pingsan ini boleh jadi karena sakit atau yang lain. Maka tentang orang yang pingsan ulama berselisih pendapat tentang statusnya dan kiasnya. Apakah orang pingsan itu dikiaskan kepada orang yang tidur atau dikiaskan kepada orang yang gila? Ini teranggap seperti orang tidur ataukah teranggap seperti orang yang sinting itu uh, ulama berselisih pendapat. Ya, di sini saya menurut saya menguatkan pendapat yang mengatakan kalau dia dikiaskan pada orang gila. Fa inna tajibu alaihi salatu, maka orang yang pingsan itu tidak wajib salat dan ini pendapat mayoritas para ulama. Faida urmiya alal maridi jika seorang yang sakit itu urmiya itu pingsan dan pingsannya selama sehari atau dua hari maka tidak ada kewajiban kodok sama seperti orang gila kemudian dia tidak sholat selama gila tentunya habis itu sembuh tidak wajib baginya kodok apa yang sholat yang ditinggalkan selama gila. Lain hanya dengan orang yang tidur. ada orang yang tidur setengah hari ya, ya, dari sebelum duhur bangun-bangun setelah maghrib. Ya. Maka begitu bangun wajib sholat duhur, asar dan maghrib. Maka menurut mayoritas para ulama Eh, orang yang pingsan sehari atau dua hari tidak punya kewajiban kodok karena dia tidak memiliki akal dan dia tidak dikiaskan dengan orang yang tidur. Namun dikiaskan dengan orang yang gila. Kalau dia dikiaskan dengan tidur, orang yang tidur maka berlaku padanya sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ketiduran sehingga tidak sholat atau kelupaan sehingga tidak sholat, maka adalah dia mengerjakan sholat ketika dia ingat. Kenapa tidak dikiaskan dengan orang tidur? Bukankah kayak-kayaknya orang pingsan tuh mirip-mirip orang tidur? Kok kenapa kiasnya ke orang gila? Ya, ya apa penjelasannya? Kenapa kiasnya tidak ke orang tidur? Nah, ini penjelasannya. Li'anan na'im karena orang yang tidur. Ma'ahu idrokon. Kemampuan memahami itu tetap bersamanya. Kemampuan memahami itu tetap bersamanya. Artinya dia mampu untuk bangun ketika dibangunkan. Adapun orang yang pingsan, dia tidak mampu bangun meskipun sudah dibangunkan. Ayo oh, bangun, bangun, bangun. Nah, kalau memang jatah pingsannya belum habis ya, oh, bangun, bangun, bangun, ya tetap tidak bangun. Hmm, ini alasan ya kenapa uh, tidak dikiaskan ke orang tidur. Karena beda. Orang tidur dibangunkan goyang-goyang, ya, ya, dia bisa bangun. Ya, orang pingsan dia bisa bangun. Maka tidak ada kewajiban kotor ini berlaku jika pingsan tersebut tanpa sebab. Tanpa sebab yang dia lakukan sendiri. Bukan karena keinginannya. Maka nanti pingsan itu ada dua macam. Pingsan karena keinginannya dan pingsan karena tanpa keinginannya. Nah, yang tidak ada kewajiban kodok untuk pingsan yang tanpa keinginannya. Sebenarnya nggak pengen pingsan, mau pingsan karena kepanasan atau yang lain. Yang kedua, amma idza irma bisa babin minhu. Adapun jika pingsan itu karena sebab si orang itu sendiri atas kemauan dan kerelaan orang itu sendiri. Saya pingin pingsan. di diurmiya alaih semacam orang yang pingsan atau hilang kesadaran menel banji karena ya, ya, obat bius wanahwihi atau semacam itu fa'inau yakdi salata maka dia tetap mengkodok salat yang telah dia lewati dalam keadaan ghaibubah kehilangan akal wallahu a'lam maka orang yang kehilangan akal, dibius, pingsan, dan sejenis itu, itu ada dua macam. Macam yang pertama, pingsan tanpa keinginannya. Ini, maka dikiaskan dengan orang gila, tidak ada kewajiban kodok. Ada pun jika pingsan dan hilang kesadaran itu karena keinginannya. Contohnya operasi. Ini, dia ingin dioperasi dan setuju untuk dioperasi ini ya, operasinya operasi berat. Sampai nggak sadar seminggu misalnya. Ini dampak ya, dampak operasinya dia tidak sadar selama seminggu. Dan itu di awal memang telah dia sepakati. Tapi nanti bisa nggak sadar seminggu nih pak. Ya, Kira-kira jadi operasi pun enggak. Oh, enggak, ya, enggak masalah. Nah. Maka nanti setelah bangun wajib kodok sholat satu minggu. Dia punya kewajiban kodok, sholat satu minggu. Karena hilang kesadaran tersebut karena sebab dan keinginan dirinya. Kemudian selanjutnya, ada orang yang selama jangka waktu dua bulan tidak merasakan apapun. Kehilangan kesadaran. Sehingga dia tidak sholat, tidak puasa Ramadan, apa yang menjadi kewajiban orang tersebut? Jawabannya, yajibu alaihi syai'un. Dia tidak punya kewajiban apapun karena hilang kesadaran. Akan tapi in, e, jika Allah takdirkan dia untuk sadar, wajib baginya mengkodok puasa Ramadan. Non jika Allah takdirkan dia untuk meninggal dunia setelah hilang kesadaran, bulan 12 meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban apapun atas orang itu. Kecuali jika dia memang zawil a'zar al-mustamirah. Orang yang punya uzur terus menerus semacam orang yang tua. Yang sejak kemarin-kemarin memang sudah tidak kuat puasa dan bayar fidyah. Dan pas Ramadan kali ini dia hilang kesadaran selama sebulan. Setelah selesai Ramadan meninggal dunia. Belum pernah sadar uh, eh, fafarduh maka kewajiban dia sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yaitu it'am kasih makan ayu ta'ima waliyuhu maka keluarganya mau ngasih makan untuknya setiap akhirnya seorang miskin Adapun sholat, sholat bagi orang yang tidak punya eh, tidak eh, tidak memiliki kesadaran, hilang kesadaran, maka apakah ada kewajiban kodok? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama pendapat jumhur, tidak ada kodok baginya dikiaskan dengan orang gila. Dalilnya perbuatan sahabat Ibnu Umar. Beliau pingsan selama sehari semalam dan dia beliau tidak mengkodok sholat yang fat yang ketinggalan. Pendapat yang kedua adalah alaihil kodok wajib baginya kodok dan ini ada madhab yaitu madhab Hanabilah madhab resmi Hanabilah ingdal mutaakhirin minal Hanabilah bagi kalangan Hanabilah belakangan di kitab Al-Insab fikih di Hambali wawa min mufrodatil madhab dan ini ada antara mufrodat madhab Hanabilah mufrodat itu pendapat khas Hanabila pendapat khas Hanabila yang tidak dianut oleh tiga madhab yang lain. Dan di antara karya fikih yang khas ya, di kitab di fikih Hambali mereka punya buku-buku khusus yang mengumpulkan mufrodat madhab. Kenapa? Dan ini nggak ada di uh, di madhab yang lain mufrodat madhab syafi'i gitu misalnya tidak ada. Untuk mufrodat madhab malik itu tidak ada. Tapi uh, kitab mufrodat ini bukan kitab kosakata ya. <laughs> ya mufrodat bahasa bahasa fikih artinya khas bersendirian tanpa tiga madhab yang lain. Uh, itu cuma dijumpai dalam fikih hambali. Ada buku fikih, eh, ada tema dalam buku fikih madhab hambali, mufrodat madhab hambali, eh, yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat madhab hambali yang itu tidak dianut oleh tiga madhab yang lain. Kenapa kok bisa muncul demikian? Ada sebab musababnya. Eh, sebab musababnya karena ada sebagian orang yang kemudian berkomentar bahasanya hambali itu copy paste syafi'i atau Maliki. Saya lupa dikatakan sebagai copy paste Syafi'i atau copy paste Syafi'i atau copy paste Maliki. Ada ulama yang mengatakan marah ini para fukoha Hanabilah marah. Ini dalam tanda kutip mereka marah. Dibilang kalau madhab Hambali itu cuma copy paste. Nah, akhirnya mereka menunjukkan eksistensinya. Enggak, kita itu madhab yang eksis tersendiri. Maka ditulislah mufrodat. Nah, buktinya kita punya pendapat khas yang tidak di punya banyak pendapat khas yang tidak di ya, tidak dimiliki oleh tiga madhab yang lain. Nah, itu latar belakang munculnya eh, kitab-kitab ya, mufrodat dalam madhab hambali. Wawa min mufrodatil madhab. Maka pendapat mengatakan wajib kodok itu ada di antara pendapat khas madhab hanabila. Wa dan alasannya, alasan madhab Hanabilah yang mengatakan kalau itu wajib kodok ya, adalah riwayat dari Ammar bin Yasir. Beliau pingsan tiga hari kemudian mengkodok apa yang telah lewat. Ya, diatkan Imam Malik berarti di Muwatta. Ya, dan fatwa ini adalah fatwa tertulis Sayyid Nusaimin ya khurro yang ditulis di tanggal yang disebutkan tersebut. Dan tadi kesimpulan eh, pendapat yang beliau pilih adalah di eh, di penjelasan sebelumnya. Yaitu beliau menguatkan pendapat jumhur. Dan ini berlaku kalau pingsan atau hilang ingatan itu tanpa keinginan dari orang yang pingsan dan hilang ingatan. Adapun jika hilang ingatan itu karena kerelaannya, karena keinginannya, maka ada kewajiban kodok. Dan bolehkah seorang itu menunda pelaksanaan sholat untuk mewujudkan memenuhi salah satu syarat sholat. Semacam dia sibuk mencari air. Sibuk mencari air, eh, akhirnya dan air baru didapatkan setelah waktu sholat berakhir. Ya, boleh tidak demikian? Jawabannya yang benar tidak boleh menunda sholat dari waktunya mutlak apapun alasannya. Jika seorang itu khawatir waktu sholat itu keluar dan habis, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya. Wa meskipun mungkin baginya mendapatkan syarat koriban sebentar lagi. Nah, ini waktu tinggal cukup untuk empat rokaat. Nah, dia bisa dapat air. Ya. Namun kalau dia nimba dulu, ah, sudah waktunya habis. Ya. Maka gimana meskipun jedanya cuma sedikit. Boleh tidak menunda sholat setelah waktunya berakhir. Demi untuk memenuhi syarat dalam hal ini berwudu. Maka jawabannya dia tetap pilih sholat sesuai dengan keadaan yang ada meskipun mungkin baginya untuk mendapatkan syarat dalam waktu yang singkat. Menimbang firman Allah Ta'ala Inna salata kanat alal mu'minina kitabah maukuta. Demikian juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menentukan waktu-waktu sholat dan ini yak tadi mengharuskan wajibnya sholat pada waktunya. Wali anak dan karena lau jaza seandainya boleh menunggu syarat. Maka masohat tidaklah sah disyariatkannya tayamum. Dengan alasan e, tidak ada air. Karena mungkin untuk mendapatkan air ba'dal waktu setelah waktu sholat berakhir. Dan tidak ada beda antara mengakhirkan sholat sampai waktu yang lama atau sampai waktu yang pendek. Karena dua-duanya adalah mengeluarkan sholat dari waktunya. Bahwa ikhtiar dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala. Maka di sini ada isyarat, ada khilaf ulama dalam masalah ini. Dari kata-kata aswab, demikian juga ditutup dengan ini ikhtiar Abdul Abbas bin Taimiyah. Berarti ada khilaf ulama dalam masalah ini, ada sebagian ulama yang membolehkan solat mengakhirkan solat dari waktunya asalkan sebentar. Asalkan sebentar. Kemudian eh, yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini tentang orang yang begadangan dan dia tidak mampu sholat subuh kecuali setelah keluarnya dan habisnya waktu subuh. Apakah diterima sholat subuh darinya? Dan apa hukum sholat-sholat yang lain yang dia kerjakan pada waktunya? Adapun sholat subuh yang dia tunda dari ya, waktunya setelah waktunya berakhir, padahal dia mampu untuk sholat di waktunya. Karena mungkin baginya untuk tidur di awal malam. Maka sholat tersebut adalah sholat yang tidak diterima. Karena seorang idha akhara, jika dia mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa udur, Thumma dan setelah waktunya habis dia kerjakan sholat, maka sholatnya tidak diterima. Dalilnya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak kami tuntunkan tidak dituntunkan fawaradun maka itu tertolak. Dan orang yang mengakhirkan sholat sehingga waktunya berakhir secara sengaja tanpa uzur, dia melakukan amal ibadah yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga berdasarkan hadis di atas, amalnya tertolak. Boleh jadi dia beralasan, bukankah saya orang yang tidur? Saya itu tidur. Dan hadis mengatakan, siapa yang ketiduran? dari sholat atau kelupaan. Maka adalah dia sholat ketika dia ingat tidak ada kafarah ya, baginya kecuali itu. Maka kami katakan jika mungkin baginya untuk tidur di awal malam supaya bisa bangun di awal pagi. Atau mungkin baginya untuk memasang jam beker tunabihuhu yang membangunkannya. Atau dia bisa pesan kepada orang tertentu yang membangunkannya. Maka jika dia tindak, jika dia menunda sholat dan dia tidak melaksanakan sholat sampai waktunya berakhir, maka ini yuk tabar teranggap bersengaja mengakhirkan sholat dari waktunya. Falatuk baluminhu maka sholatnya tidak diterima. Maka ini sengaja. Adapun hadisnya itu hadis tentang orang yang tidak sengaja. Adapun sholat-sholat yang lainnya dia kerjakan pada waktunya, maka itu adalah sholat yang diterima. Wa inani dan kami dalam kesempatan ini wajib kami sampaikan satu kalimat. Yaitu wajib atas seorang muslim ya, untuk menegakkan ibadah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dalam bentuk yang Allah ridhoi. Karena ingat dalam kehidupan dunia ini Inna makhlika manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan seorang itu tidaklah mengetahui kapankah tiba-tiba kematian datang kepadanya. Ufaji'uhu, datang tiba-tiba al-mautu kematian. Dengan datang kematian maka dia berpindah ke alam akhirat. Ke negeri balasan yang tidak ada padanya kesempatan untuk beramal. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang itu meninggal dunia, maka putuslah kesempatan baginya untuk beramal. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. <clears throat> Apakah wajib berwudu dahulu sebelum baca Al-Quran? Ya, maka dilihat baca Al-Quran dengan hafalan ataukah dengan memegang mushaf. Kalau dengan hafalan maka tidak wajib, namun dianjurkan. Jika dengan mushaf maka wajib menurut pendapat yang paling kuat dan itu pendapat jumhur ulama. Wajib berwudu sebelum memegang mushaf. Apakah jika ketika membaca Al-Quran kemudian kentut, apakah harus berwudu lagi. Kalau dia megang mushaf, maka wajib berwudu lagi. Jika dengan hafalan, maka dia tidak harus berwudu lagi. Dan penting di antara adab baca Al-Quran, tidak boleh baca saat proses kentut keluar. Di antara bentuk menghormati baca Al-Quran. Eh, maka tidak boleh sambil tutut tutut tutut sambil uh, sambil dia uh, lisannya baca Al-Quran. Hentikan. Nah, hentikan bacaan Al-Quran. Meskipun itu dengan hafalan. Nih, ya, dia baca Al-Quran dengan hafalan. Ihtina suratul mustaqim. Terus belakangnya turut-turut. Nah, tidak boleh. Nih, ya. di antara adab dalam baca Al-Quran. Apakah ada pendapat dari salah satu imam mazhab yang membolehkan wanita sholat dengan menampakkan kaki? Ada, yaitu Imam Abu Hanifah. Cuma boleh menampakkan telapak kaki. Tidak sampai betis atau semacam itu. Ataukah mengenakan celana saja tanpa sarung, mukena atau gamis. Maka itu berkenaan dengan masalah uh, pakaian yang menutup. Dan ini pembahasan apakah itu Eh, pakaian membentuk badan ataukah tidak. Maka jika berangkat dari oh itu kalau celana berarti pakaian membentuk badan. Ya, maka ya, berarti tidak boleh dipakai untuk sholat. Itu derivatnya dari situ. Maka ala kulihal ya yang yang jelas-jelas aman dia sholat ya, dengan sarung atau yang lain sehingga tidak membentuk badan. Jika sebelumnya seorang wanita berkeyakinan tidak ada batasan maksimal haid, lalu pernah mengalami haid lebih dari 15 hari pada saat bulan Ramadan. Ketika sekarang mengikuti pendapat jumhur yaitu maksimal haid 15 hari, maka apakah kelebihan haid di masa lalu menyebabkan uh, ya, eh, yang menyebabkan tidak puasa itu harus dikotok jawabnya tidak jika karena uh, perubahan pendapat fikih maka tidak perlu dikotok Jika seorang guru menerima hadiah dari siswanya, apakah harus dikembalikan? Ya tergantung kalau itu semua guru dikasih maka nggak apa-apa. Semua guru dikasih. Ya, kalau cuma guru tertentu yang dikasih, nah ini problem. Jika hadiah tersebut berupa makanan yang sudah dimakan, apakah harus dikembalikan dengan makanan yang persis sama, padahal susah mengganti jenis makanan tersebut? Tidak harus. Jika memang perlu, diganti karena ini hadiah istimewa tanpa yang lain, ya, maka cukup dikembalikan yang senilai. Jadi makanan yang lain yang kurang lebih nilainya sama. Apakah balasan kebaikan dari infak di jalan Allah sebesar 700 kali lipat bisa ditafsirkan dengan kebaikan dunia, rezeki kesehatan? Jamin tidak. Itu pahala. Bukan rezekinya nanti, duitnya nanti akan seribu, nanti infak nanti akan dapat berapa berapa berapa 700 eh, bukan ratus ribu tujuh ratus kali lipat waktu nah, ratus ribu tidak demikian Jika seorang bermaksud bersedekah pada seseorang, lalu saat sudah di depan, orang yang akan diberi dia baru tahu orang tersebut perokok. Apa yang sebaiknya dilakukan? memberi sedekah ataukah mengurungkannya. Kalau dia khawatir kira-kira duit sedekahnya cuma untuk beli rokok, ya, maka diurungkan saja. Tapi kalau dia sedekah bawa beras, ya, dan dia memang layak untuk dibantu dalam masalah makan, maka berikan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau dia sedekah duit, wah ini kalau duit saya dikasih, Nih, maka yang pertama kali untuk beli rokok baru sisanya dikasihkan istrinya. Maka jangan dikasihkan si bapak, langsung kasihkan istrinya supaya tidak kena potong uh, uang rokok. Bagaimanakah ukuran pikun yang tidak wajib adanya sholat? yang betul-betul pikun. Yeah. Kalau cuma sekedar lupa nama-nama orang terdekat atau lupa meletakkan barang, ya belum total ya. Pikun itu ada pikul parsial dan pikun total. Yang dimaksudkan adalah pikun total. Kalau dia cuma parsial, masih bisa e, masih ingat sholat, bahkan dia yang tanya, saya sudah sholat ataukah belum, ya, maka ya, dia masih wajib sholat. Jika saya memilih pendapat maksimal haid 15 hari, bagaimana jika haid berhenti di hari ke-10? Kemudian di hari ke ke-13 darah kembali keluar. Apakah di hari 11 dan 12 dianggap haid? Ulama berselisih pendapat. Pendapat yang paling kuat itu bukan haid jika itu itu betul-betul bersih, jika memang ya, betul-betul ya, bersih. Di kaidah uh, eh, eh, pelajaran kaidah fikih bab orang dipaksa, orang yang dipaksa dan masih memiliki pilihan untuk tidak berbuat, apakah orang tersebut dapat dosa? Iya. Ada orang yang ya, kamu jika nggak minum khamar tak pukuli kamu. Ini makan eh, minum ini khamar di depanmu. Kalau enggak tak tempelengi. Kemudian dia minum khamar supaya tidak mendapatkan supaya tidak tempelengi, maka dia tetap dosa yang tidak dosa dicangar. mau dipaksa masukkan uh, nah, itu tidak dosa. Tapi kalau dia masih punya pilihan karena cuma ancaman, maka dia tetap dapat dosa. Kalau ada orang yang berhutang namun orang yang meminjamkan uh, uang tersebut sudah meninggal dunia, bolehkan membayar utang tersebut dengan diinfakkan ke masjid? Jawabnya tidak boleh kalau masih ada ahli warisnya. Karena kalau lewat ahli waris takutnya tidak untuk sedekah di masjid. Ya tidak apa-apa. Mau itu dua-dua dia. Nih. Dari mana harus kemudian ke masjid? Tidak Itu dua-dua dia. Hak dia, kembalikan hak dia. Habis itu dia mau infak ke masjid, mau untuk bakso, mau untuk ini, urusan dia. Bagaimanakah sholatnya orang yang punya sakit ayan? Ayan itu bisa kambuh sampai berapa lama? Bisa sampai sehari seperti Atau cuma beberapa jam gitu? Hah? sesaat saja, tidak sampai sehari misalnya. Ya, maka dia tetap wajib sholat sebagaimana mestinya. Ya. Hmm. Tapi kalau kemudian dia misalnya, wallahu a'lam kalau pakai kaidah yang tadi sampai kalau saya menutemin dibangunkan tidak bangun, itu berarti kiasnya kegila. Maka Allah kalau orang ayan ini disadarkan juga tetap tidak sadar kalau memang belum waktunya untuk sadar, ya berarti dia kiasnya ke orang gila bukan kiasnya ke orang tidur. Sudah terbiasa kobliyah subuh, suatu hari kesiangan apakah tetap boleh menjalankan kobliyah subuh? Tetap kobliyah subuh sebagai Nabi pernah kesiangan ya, matahari telah tinggi, sudah di waktu duha baru bangun, ya, maka Nabi kau Qobliyah subuh baru kemudian sholat subuh. Apa hukum berkorban dengan cara transfer ke daerah yang kekurangan? Karena kalau korban di sekitar rumah sudah banyak dan warga sebagian besar mampu. Maka jawabannya boleh. Dan pastikan bahasanya pelaksana adalah orang yang amanah. Seorang yang tidur setelah zuhur, bangun maghrib, dan bangunnya maghrib. Apakah dia bisa masuk kategori sengaja meninggalkan sholat karena tidak ya, nyetel uh, apa, uh, walker di HP atau jam atau sengaja tidak minta orang lain membangunkannya? Jawabnya tidak. Tidak bisa kita katakan sengaja jika memang betul-betul karena ngantuk. Karena boleh jadi dia nggak sempat, udah ngantuk, Ini, ya, pokoknya tidur gitu. Bangun-bangun kok udah maghrib, ya, maka tidak tergolong sengaja, non tergolong ketiduran. Apakah wajib mengkodok sholat bagi wanita yang menunda sholat ketika sudah masuk waktunya, kemudian dia mendapatkan haid sebelum sempat melaksanakan sholat tersebut? Ulama berselisih pendapat. Yang dipilih oleh Sayyid Nuzaimin, dia mengkodok sholat. Dan pendapat jumhur, dan itu yang dipilih oleh Sayyid Ibn Bas, dia tidak perlu mengkodok sholat dan insya Allah itu yang lebih tepat. Apakah boleh jika seorang wanita sholat di rumah dengan mukena warna putih yang masih agak tembus pandang pada pakaian di dalamnya sehingga terlihat bentuk dan warna samar kulit ketika wanita tersebut memakai kaos lengan pendek di dalam mukena. Jawabannya kalau transparan maka sholat batal. Ya, maka dalam masalah pakaian sholat, jika pakai eh, sholat dengan pakaian ketat itu makruh. Namun jika tembus pandang maka sholat batal. Ya. Kalau pakaian ketat itu sholat makruh.